saya mengawali dengan doa gini. Moga-moga bengi Gusti Allah ngersake kabeh diparingi ilmu kemampuan yang membuat anak-anakku semuanya siap menghadapi zaman yang akan berkembang belum menentu akan bagaimana sampai tahun 2024-25 syukur nanti ada ekstra ilmu dari Allah supaya sampean paling tidak siap 20 tahun lagi jadi kalau ono apa-apa gue harus bengi harus wis hal-hal yang membuat Anda lebih bersiap. Nanti baru yang 2040 2050 nanti persiapannya. Oke, bisa manokin kita dengarkan bersama Pak Rektor untuk membuka dan memperkenalkan tamu-tamu kita. Mikrofon sebanyak mungkin ditaruh ke depan. Saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak MH Ainun Najib atau yang dikenal sebagai Cak Nun seorang intelektual multitalenta yang sudah mendunia ya, dan menjadi tokoh nasional bisa hadir di IAIN Surakarta untuk pertama kali dalam sejarah IAIN Surakarta. Jadi Nun dan rombongan yang kami hormati, kemudian bersama kami adalah Wakil Rektor 1 Berdiri Pak Dr. Haji Abdul Mati Kemudian Wakil Rektor 2 Dr. Monati Wakil Rektor 3 Dr. Samsul Bakri yang membidani kemahasiswaan juga ada Kepala Biro Bapak Dr. Haji Umar silakan ada dosen kita yang ikut hadir ya Bapak Abdul Ghafur juga panitia ya, dari unsur mahasiswa ya ini ketua dewan mahasiswa dan mana ya Pak Ali, Ali Muhsin ya dan teman-temannya. Ya, jadi BEM ini berjasa menghadirkan Cak Nun, ya, Kiai Kanjeng di IAIN Surakarta. Kemudian tema yang dipilih oleh mahasiswa adalah peran agama dalam melindungi lingkungan hidup. Saya kira dalam tradisi keilmuan menjaga lingkungan hidup tidak pernah setegas pada saat ini karena mungkin dulu apa namanya polusi kemudian kepadatan penduduk tidak terbaca ketika Al-Quran lahir tetapi metafora-metaforanya banyak disebut misalnya tentang kerusakan bumi laut dan daratan ini menunjukkan bahwa pada ujungnya dunia ini menghadapi satu masalah yang sama yakni tentang ledakan penduduk, kemudian krisis energi, krisis pangan, krisis lingkungan, dan seterusnya. Kalau misalnya selama berabad-abad kita dunia itu dirusak oleh tiga hal, yakni teknologi industri, teknologi transformasi, tra transportasi, dan teknologi nuklir, maka masa depan dunia kita sesungguhnya adalah sudah jelas akan mengarah kepada daya tampung, daya dukung yang semakin kurang. Karena itu anjuran untuk menekan jumlah penduduk, menjaga kebersihan, kemudian arif terhadap alam, itu adalah perintah agama. Kenapa? Karena ada kecenderungan bahwa Barat itu mengembangkan ilmu pengetahuan bukan untuk kearifan, tetapi untuk pengendalian sebanyak-banyaknya memanfaatkan bumi untuk bukan ini kebahagiaan tetapi keserakahan nanti mungkin Cak Nur dengan keunikannya dan gaya metamorfosanya yang luar biasa akan melihat bagaimana Freeport ya Exxon Blok 10 dan seterusnya kekayaan alam kita habis untuk menopang kehidupan mewah kelompok-kelompok sedikit ya yang rakus. Karena itu sebagai manusia wajib menjaga lingkungan. Karena menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga properti, menjaga keturunan akan rusak seketika jika lingkungan kita mencemarkan, airnya tercemar, udaranya tercemar, kemudian membuat ibu-ibu yang hamil melahirkan anak-anak yang cacat akibat polusi maka agama dan seterusnya menjadi tidak berfungsi. Karena itulah pada malam hari ini saya mohon Cak Nun dengan kemampuan metamorfosanya yang selama ini dia tulis dapat um, memberikan kesadaran intelektual dan kearifan kita kepada lingkungan. Jadi sebagai ciptaan, ya, sebagai sesama makhluk itu ada tiga relasi suci antara Allah ya sebagai makrokosmos dan bumi dan manusia sebagai sebagai mikrokosmos. Jika salah satunya merusak, maka hubungan tiga relasi ini menjadi rusak. Karena itu masa depan kita sesungguhnya ditentukan oleh kearifan kita kepada bumi dan alam semesta. Terima kasih ya. Nanti Pak Cakmun akan mengulas ini ya karena di dalam buku-buku klasik tema-tema tentang menjaga lingkungan kurang disentuh karena baru kali ini betapa ledakan penduduk dan krisis energi disadari sebagai ancaman. Misalnya kenaikan BBM, ya itu akan berdampak multi efek, ya barang-barang menjadi mahal dan seterusnya. Dan bila mana ini habis dan kemudian musim eh, panasnya semakin meninggi dalam satu abad, maka seluruh es di kutub utara dan selatan akan mencair, kemudian negara-negara pulau akan tenggelam. Lalu negara yang kuat mencaplok negara yang lemah, kemudian terjadi kalibalisme Masa depan kita ditentukan oleh kearifan kita hari ini terhadap alam semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa mas jalan biasa aja. Gak ya. jadi ya, keraton. Ya, ya. Saya mohon dengan sangat kita pakai metode dialektis, ya, interaktif dialektis. Jadi bapak-bapak anytime boleh menginterupsi. Atau saya tidak tahu persis ekspektasi dari bapak-bapak yang hadir sehingga anytime boleh Pak Rektor, Pak Santen jelas soal itu. Ya, nanti saya diinterupsi tidak ada masalah. Uh, ini metode yang memang kita pakai supaya tidak tidak hanya dua arah. Kan dulu satu arah, kemudian yang ideal dua arah. Sekarang tidak dua arah, multi arah, tidak apa-apa, lebih bagus. Asal kita punya bekal mencari kebenaran bersama-sama, bukan mempertahankan kebenaran kita masing-masing, kan gitu ya. yang pertama. Mikrofon perlu disiapkan di depan ya. Namun Oke, Bismillah. Ini Pak Rektor luar biasa paparannya sangat bagus dan kita eh, kita harus mengidentifikasi dulu faktor-faktor dari lingkungan masalah yang beliau kemukakan. Nanti kita akan memulai dari kalau lingkungan hidup itu berarti alam. Alam semesta sangat luas tapi dalam hal ini kita fokuskan ke bumi dan memang kita adalah khalifah yang diamanati dengan teritorial bumi kan gitu Nah, nanti Pak Muzamil saya mohon untuk bisa menjelaskan landasan keilmuan bahasanya. Kenapa kok rahmatan lil alamin, kenapa tidak rahmatan lil al? Apa bedanya al alamin dengan al, al alam saja? Kalau tidak bisa, saya kirim ke pesantren lagi. Memang beliau saya pasang sedikit pak, supaya karena beliau selalu standby gitu ya sangel sarungan masuk gak bisa Nanti ada ilmu sarung, ada ilmu selimut, ada ilmu celana dan baju Nanti ada lagi Kalau kita sudah sampai ke tahap tertentu dari ilmu kita pada malam hari Gini sekarang dari Pak, Pak Rektor tadi gini anda memang kalau bisa ada ekstra pembelajaran meskipun tidak ada ekstra luar di kampus Anda. Kalau bisa ada ekstra penelitian juga. Karena Anda tidak bisa hidup sendirian dengan tema-tema Anda saja. Anda harus terlibat di dalam semua tema dari semua orang. Kan gitu. belum gak belum. Kue kuliah yang aku motor berarti ada kaitannya kuliah Anda dengan motor. Nek kue kuliah kuliah nganggu motor berarti ada hubungannya sama asap knalpot, ada hubungannya sama industri motor, ada hubungannya sama regulasi impor misalnya. Itu semua terkait satu sama lain. Jadi tolong pelatihan asosiasi strukturalnya di di asal itu. Jadi kalau ngomong kopi kan terus melebar kalau kopi berarti kafein, kafein berarti asam, misalnya gitu ya. Asam berarti terus kopi. Nek, kalau di sini kalau di sini kopi berarti cocoknya ngerokok, gitu kan. Terus rokok berarti asap lagi, asap sampai ke pabrik, sampai ke eh, kebun tembakau, limbah. Jadi ada asosiasi, namanya ada pelatihan asosiasi intelektual. Ada pelatihan asosiasi emotif. Emotif itu misalnya sesuatu benda atau sesuatu hal, suatu tema itu membawa kita ke satu pembayangan yang sifatnya emosional. Misalnya aku nek delok merek iki aku kelingan zaman karo yangku misalnya gitu ya, itu namanya asosiasi emotif ya, asosiasi emotif kalau mendalam asosiasi emosional nah jadi ini torikotul ilminya dulu Pak, Rektor kalau kita mau shortcut sebenarnya agama manusia di dunia ini kalau berdasarkan perilaku sehari-hari dan keputusan-keputusan hidupnya itu sebenarnya yang beragama Islam itu di bawah 10 anda sendiri itu Islamnya di bawah 10%, saya mungkin juga. Ya. Tapi kebanyakan orang Islam juga Islamnya 10% karena keputusan-keputusan Anda sekolah apa tidak, naik motor apa tidak, beli apa, tidak beli apa, itu sebenarnya keputusan-keputusan agama yang lain. Orang Kristen juga begitu. Orang Buddha juga begitu. Nah, agama lain itu namanya globalisasi. Jadi agama yang dianut oleh semua orang di dunia sekarang adalah agama globalisasi. Keputusan Anda ini keputusan global semua. Keputusan yang dilahirkan oleh sistem global. Yang ada pemimpinnya. Yang mesin utamanya adalah kapitalisme. Makanya disebut kapitalisme global. Kapitalisme itu membutuhkan Anda semua untuk menghidupinya. Yaitu Anda harus beli ini, beli itu. Jangan lupa perlu nomor, jadi dunia ini saya kira nomor. Kue jual mereka, kue seneng kuburono. Jadi kita dibikin seneng terhadap mall, dibikin seneng terhadap barang anyar. Handphone mereka orang-orang terima, handphone kudu luwe anyar lu ya anyar mana, kan begitu. Itu semua kapitalisme global. Rabi ya ini carane ya coro global. Kan macam-macam Pak, apa namanya? Budaya orang kawin macam-macam. Eh, tidak hanya ada, tapi juga Nek sing rabi wong makyah biasanya ya makyah kan waktu rabi. Nek orang yang pokoknya orang gedung gede apik banget terus orang panganan oke banget terus pengandane ini ngarep terus sing teko orang ya orang tepung satu sama lain. Pokoknya yang penting antri nyalami pengantin baru mangan baru bali. Jadi tidak ada komunitas, tidak ada masyarakat di situ. Yang ada adalah hubungan-hubungan satu garis satu garis di antara orang, tapi tidak ada multi garis. Itu salah satu contoh dari kebudayaan global. Kalau Anda ke warung itu masih belum global, tapi kalau ke restoran sudah global. Nek neng restoran, nek kantin, kantin, saya tidak tahu kalau di kantin sini itu mangan langsung, apa oh, bayar sih lagi mangan? Nah, kalau masih makan dulu baru bayar, itu berarti masih belum global. Dan saya senang kalau ada warung yang belum global. kalau naik kue wes, kalau Anda ke institusi-institusi global misalnya hotel kira iso hotel kuwi dibayar sih Nek nang restoran minimum nang kantin kae kue ono garis jubuk panganan jur antri kae terus kue bayar sih lagi makan. Karena dasarnya globalisasi adalah kecurigaan kepada satu sama lain. Dasarnya globalisasi adalah ketidakpercayaan satu sama lain. Jadi dia sangat jauh dari dimensi iman karena iman kepada Allah harus bisa diterjemahkan dari iman atau kepercayaan sesama umat manusia. Dan globalisasi itu memutus rantai kepercayaan antara manusia dengan manusia lain. Makanya di apartemen kita tidak kenal tetangga kita. Karena kita tidak butuh percaya dan dan kalau ada apa-apa kita langsung tidak percaya. Dan gitu. Makanya beda kampung itu belum global. Nah, Anda hidupnya di mana saya tidak tahu, kosnya di mana. Nah, into A. betul sosok yang menurut kancane terus sak mangane sak rokoke wah ya deritan menurut kabeh gitu ya kalau di warung ibu yang jual warung yang jual makan itu tidak peduli anda nyupuk kerupuk piro ra dilirik gitu tanduke piye ra dilirik nyupuk tempe tidak ya karena Intinya orang bikin warung itu bukan berjualan. Intinya adalah menjalankan kehidupan dengan cara berjualan. Tapi substansinya adalah menjalani dharma hidup. Tapi kalau mall, kalau toko modern, itu intinya adalah mencari laba. Jadi substansinya adalah materialisme. Tapi kalau warung, substansinya adalah kebudayaan. Maka petani hancur karena budaya, petani itu menjalankan kebudayaan, menjalankan kebudayaan dan dharma hidup. Sementara broker harga beras dan sistem regulasi dari kepentingan Pertanian perhitungannya adalah kapitalisme bukan perhitungan kebudayaan. Makanya di sini disebut di judul budaya lingkungan hidup. Itu itu sangat menguntungkan untuk pembicaraan kita pada malam hari ini. Ini kalau diuraikan sangat panjang mengenai agama globalisasi. Tadi besok mulai diiling-iling. Ini keputusan Vicky berdasarkan ayat-ayat globalisasi. Apa saya otentik dari diri saya? Aku klambiku gue ngerti ming telu macem. Ireng, putih, terus ada si jilurus yang ada ora putih, ada ora ngene jadi jadi mung ku akui, ku akui to. Kuplukku barang ya tergantung saya ngekeki. Jadi saya diolah oleh kakak saya dari Maroko, saya pakai. Eh, agama globalisasi ini mohon diamati mulai besok. Saya tidak mengatakan saya anti globalisasi, tapi resikonya kapitalisme global ini adalah merubah negara menjadi tidak lagi negara. Misalnya negara yang negara itu kan dibikin karena untuk memproteksi rakyatnya. Begitu sekarang kita masuk ke perdagangan global, kapitalisme liberal, maka negara tidak berlaku. Dunia negeri malah buka. Dan yang saya paling takutkan adalah keputusan-keputusan pemerintah kita dua tahun ini betul-betul bukan hanya membuka pintu global untuk masuk ke kampung-kampung Anda. Anda tahu kan sekarang siapa saja seluruh dunia boleh masuk ke sini. 176 negara penduduknya boleh masuk ke Indonesia tanpa visa, tanpa diperiksa apa-apa. 170 yang saya tahu. Ya. Sementara kowe Arab Selandia Baru kan ngelan Diawasi, Diawasi ya. wae Sejak kamu ke imigrasi aja sudah mulai tidak dipercaya. Aku itu harus petang puluh tahun lu di bandara tahu dipercaya. Terus ngambung tanganku pas Arab. Check in begitu harap tiketku ada KTP-nya aja. Laku ngeluk, cak itu rumah kamu siapa cak lah aku lah. Nah kalau saya kota kota KTP ini tidak. Nah prosedurnya begitu. Nah mereka tidak mengerti aturan itu untuk apa. Kenapa orang mencari KTP, minta KTP untuk meyakinkan ini orangnya apa bukan anak itu harus yakin kui. mau sok harus mangan PT, pete kan buta kena jadi pete itu ya. Gue disuguhi neng warung ayam goreng terus gue takon kondo nang sing di warung Pak Bu ini buktinya kalau ini ayam itu apa Mana sertifikasi bahwa ini ayam? Itu efek dari agama global yang tidak tidak percaya satu sama lain. Anda masuk hotel kalau tidak percaya, harus deposit dulu. Begitu nanti pagi itu kuncinya yang gelap-gelap itu tidak bisa berlaku lagi karena dicurigai nanti anda check out tanpa bilang dan gitu pokoknya serta tidak dipercaya kabeh nyuci maling kabeh di mata kebudayaan global nah ternyata itu mempengaruhi apa namanya regulasi negara kita. Sekarang siapa saja boleh bikin universitas di Indonesia. Mau orang Jepang, mau orang Amerika, mau orang Israel boleh bikin universitas, bikin restoran, punya tanah di sini boleh. Dia jawab Punya rumah boleh, punya properti apapun boleh. Hak milik. Berarti kita membuka diri bahwa seluruh Indonesia ini suatu hari akan bukan lagi milik kita. Dan Rasulullah sudah memperingatkan utlubul ilma walau izin Rasulullah tahu bahwa besok-besok penduduk itu yang terbesar jumlahnya adalah Tiongkok. Sekarang sudah 1,2 miliar. Kalau Anda jadi presiden Tiongkok, Perdana Menteri Tiongkok, Anda pasti juga berpikir, kira cukup negaraku tinggal nampung pendudukku. Ini kudu tak sabar dengan sak dunia. presiden sopo Wes, ini so tak suntik, tak suntik dan belum nerima pendudukku. Lalu, Nah sekarang yang sudah masuk ke sini sudah jutaan Sudah mendirikan bendera Cina segala macam Betul nggak? Nah dan itu Pangat malah ngajak kita Indonesia melek gula Nek unu jabutan bendera gula Nek unu usiran kan begitu Malah kita ini bikin OPA kontrak sama Cina dipersyarati teknologinya harus dari Cina karyawannya dan kulinya juga harus Cina dan kita terima Ini adalah era kalau di mana Joko Linglung putranya Aji Soko itu akan Aji Soko ini sanetan tidak akan saya sebut siapa sebenarnya itu akan memunculkan yang disebut Petruk Dati Ratu ketika Petruk Dati Ratu ini dirubuh ke kabeh sapa wae sama setan iblis sama Indonesia dan diresmikan dan direstui dipermudah gitu kalau rakyatnya sendiri dipersukar tapi kalau orang lain dipermudah sehingga nanti akan ini semua yang dilakukan oleh pemerintah presiden dan kelompok-kelompok di elit itu sebenarnya sedang menabung dendam, kebencian dan permusuhan yang suatu hari akan panen berupa perang saudara di antara kita semua. Perang saudara ini bisa mengerikan dan lebih mengerikan dari 1965 yang Anda tolong dipelajari. 65 itu betapa seremnya bapak bapak biar ngalami ketika Gestapo di G30S itu. Itu seremnya luar biasa. Dan ini perang saudaranya bisa sampai akan lebih serem dari itu. Nek cari Rangga Warsita mengutip Joyoboyo, kuwi wong Jowo garis separuh, Cino garis sakjudo, bule eh londo gila-gila. Atau diwalik, wong Jowo garis separuh, bule garis sakjudo, Cino gila-gila. Dan selama ini kita menafsirkannya secara sangat konvensional Terus rapopo apa dari separuh kok separo kok ukan. Nah, Nek misale Jawa jumlahnya 100 juta berarti saya sakit juta. Ngono mikir ya? Alah nek Cina ming dari saat judul, yang wong loro berarti. Enggak. Enggak gitu. Ada tafsir yang berbeda. Nek sak judul itu berarti ono lanang ono wedok. Jumlahnya tidak harus satu dan satu. Tidak harus satu dan satu. Pak Muzamil, kalau Allah mengatakan azwajan itu apa? Inna kulaknakum apa? Om sini. Yang jodoh itu, yang berpasangan itu. Subhanalladzi khalaqal azwaja Subhanallah Subhanallah Subhanalladzi kalau azwaja kullaha. Maksudnya Allah yang menciptakan apa saja itu berjodoh-jodoh. jodoh Nah, jodoh itu kan tidak harus satu dan satu. Ya, bukan zaujain. Bukan zaujain. Kalau kalau kalau zaujain sak jodoh, ya itu berarti mek lanang siji wedok siji werjo siji sing nyangon siji yo ya, rapi <laughs> rapi werjo salah jan satu satu jaya tapi bisa seribu dan seribu bisa satu juta laki-laki dan satu juta perempuan bisa toh bisa tidak terbatas kalau jain itu cuma satu dan satu lanang siji wedok nah, kalau azwaj itu ah, lanang karena itu relatif bisa jumlahnya berapa saja jadi nek nek Cina garis judul it means could be thousand million or more. Gitu ya. Understand? Ten. Ten. ya rakyat oh. sampean. Understand Asisten Medono. Jadi yang jujur, jujur ini yang punya masa depan, betul nggak? Karena dia bisa beranak pinak. Tapi nek garis separuh berarti orang utuh. Wong Jawa garis separuh berarti dunia separuh ora iso Separuh itu bisa beberapa makna satu. Awak bubur tok kalau awak ngisor tok. Mana dia? <laughs> Bubur tok kalau ngisor tok. dia dilala iso mana Utawa wedok tok utawa lanang tok. Lah ya ora iso Mulanya Mulane jura kira gelem gelum kawin karo Cina, kawin karo Londo. Akhirnya musnah jauh. Ini tafsir yang terbaru. Megani. ini. Mereka perang saudara tenang, mau lanang udah mati, garis paru hati Akhirnya garis wong wedok tok. Akhirnya gelem ora dirabi Cina, dirabi Londo. Gitu loh. Ini Megani ini terjadi tenang. Dan ini perang saudara kalau diterus-terusin. Kalau Jakarta ini tidak dewasa menghadapi 2 Desember, 30 November tadi. Untung dari Jogja, dari mana-mana kita masih terus mengontrol. Kita masih menjadi pemadam kebakaran. Saya masih cukup aktif untuk mijeti guru nih. Sehingga terjadi perdamaian-perdamaian sesaat-sesaat seperti itu. Tapi pun naik kesel benar ya, sebenarnya kokong ya benar benar karena Kiai Kanjeng tahu persis selama kami melakukan perjalanan Jawa Timur, Jawa Tengah ini, saya mengolah itu dari Jawa. Saya nggak akan ceritakan, tapi yang harus menjadi hikmah bersama pada kita adalah yang dicemaskan beliau tadi bukan hanya polusi air, tapi polusi mental manusia, polusi intelektual manusia, polusi rohania manusia. Itu banyak sekali nanti contoh-contohnya. kalau saya sebut Coba saya saya sebut satu orang siapa mbak? Siap saya tanya ya. Yang sampean apa sampean? Mbak yang merah apa yang ungu? Merah ya? Oke okay, bu. Senengannya abang-abang raya. Mbak syariat Islam itu kasih contoh tiga mbak. Syariat Islam. Eh syariat Allah, syariat Allah aja. Contohnya syariat Allah kok. Sholat. Sholat terus. Puasa. Puasa. Zakat. Zakat coba ya. Coba. Yang laki-laki satu. Nek kayak mau apa? Lagi putih. sentutin, eh, sih putih, mas, eh mas, belum mikrofon ya mas, ya mas. Kalau anda mendengar kata syariat Allah itu sing jeling apa mas? Telu Satu rasa syukur, rasa syukur atas apa yang diberikan Allah. Itu syariat. Ini panas. Apa yang diciptakan Allah? termasuk tanaman tumbuhan manusia okay. apa yang kita lihat okay. lalu kita ingat sama Allah. Ya. Jadi syariat Allah itu adalah kalau ini tadi lingkupnya adalah rukun Islam. Kalau dia sudah alam ya sudah lebih luas gitu ya. Jadi lanang wedok abang putih jadi ada perjuduan pada malam hari ini kalau melihat kelengkapannya. Melihat kelengkapan ilmunya ya. Iki sing bagian rumah tangga, rukun Islam iki sing bagian pombo-pombo di luar rumah kan begitu. Itu perjodohan juga ya, bang ya. Perjodohan juga insya Allah. Kalau dadi ora dadi ya sing dengan dhewe ya. Ini termasuk termasuk polusi Pak Pak Pak Pak Rektor. Maksud saya orang dipersempit oleh globalisasi ilmu pengetahuan dan itu sebenarnya adalah westernisasi ilmu pengetahuan. Di ilmu barat itu agama adalah sesuatu yang terpisah dari yang lainnya, dari negara, dari ilmu sosial, dari apa saja. Agama itu dianggap satu rumah tersendiri. Padahal agama di dalam Islam adalah sifatnya seluruh kehidupan sejak awal sampai akhir. Dia inherent dan include di dalam apa saja. Orang kencing itu menjalani agama. Kan gitu. Pelajaran matematik itu pelajaran agama. Kan begitu kalau dalam Islam. Nah, ini karena ini beliau contoh dari orang yang kena sekularisme. Sekularisme itu membedakan iki negara itu agama, iki demokrasi, iki Islam dipertentangkan. Itu al barat. beliau apa sejarahnya? Yang enggak Islam untuk bertentangan dengan demokrasi. Demokrasi ada dalam Islam, Sebagian Islam juga ada dalam demokrasi kan begitu. Di dalam diri wanita ada kejantanan, di dalam diri laki-laki ada kelembutan, benar kan? Jadi Anda juga punya femininitas sebagai laki-laki dan Anda punya maskulinitas. Nah orang tua radio, biyo, kula ketok. Bul sing lanang sing wedok luwe keren bangane sing lanang. Oh, luwih, yo iya to. Yo iya ayo sing buri-buri iki ae. Pengalaman nih. Gromplang. Pial. Yes. Iki ya teko iki. Nunggu kursi. Nah, eh. Nesem ya nesem iki. Sing lanang ora tau banting-banting piring kok malah sing wedok piar-piar prang, prang, prang. ternyata jadi azwaj itu bukan laki-laki dan perempuan fenomena yang lain adalah kelelakian dan keperempuanan. Setiap lelaki punya unsur keperempuanan dan setiap eh, setiap perempuan punya unsur kelelakian. Ya kan begitu. Jadi min dakari wa unsa Pak Muzamil. Min dakari wa unsa. Bukan min mudakaran wa mu'anatin. Ayo bedanya jawab. Jadi min dakari wa unsa kalau dekar itu yang yang punya dekar ini iya, beda. Iya. unta kalau unta ya itu unta itu kan maaf itu tanda kewanitaan. Unta itu maaf lawannya zakat. Jadi, jadi kata zakat dan unta menunjuk pada jenis kelamin. Maka dalam Islam jenis nah, kelamin jenis kelamin tidak berarti subjek dari yang memiliki kelaminnya betul jenis kelaminnya jenis kelamin jadi unsurnya faktornya dimensinya potensinya betul nggak betul betul nah gitu ini yang namanya epistemologi tadi pak ya nah kita selama ini mengartikan laki-laki dan perempuan tidak harus toh potensi kelelakian dan potensi iya. kemanitaan ya Makanya antara rektor dan mahasiswa, antara pemerintah dengan rakyat, harus ada manajemen zakarin wa unsa. Harus ada manajemen pada saat apa seorang rektor harus lembut, pada saat mana yang lain rektor harus keras, kan begitu. Ketika Anda demo ke rektor, itu Anda dakar, Ketika Anda approach dengan kelembutan kepada rektor, waktu itu Anda unta, kan begitu. Betul. Ya gitu. Ya. Nah, manajemen ini tidak dikenal dalam ilmu pengetahuan modern dan kita ini ikut ilmu barat masalahnya. Itu teman sekalian. Jadi kita sekarang sudah mengerti beberapa hal, kita kembali kepada al-alamin bagaimana Pak Pak Pak Pak Muzamin. Iya, iya. Jadi ini alam ini saya kira istilah alam itu sendiri ini sudah mengandung ketidak apa ya ketersambungan antara apa yang ada dengan agama gitu ya dengan agama alam itu satu kata dengan alamat satu kata dengan alamat jadi alamat itu apa identik tetengar tetengar tetengar alamat jadi alam itu apa yang ada ini semua bisa dialamkan tapi bisa tidak dialamkan. Jadi dalam kata alam itu mengandung unsur religiusitas sebetulnya. Itu beda dengan barat. Kalau barat kan apa alam ini? Nature. Ya, karena alam tidak percaya adanya Tuhan sana. Nature itu sesuatu yang ada dengan sendirinya. Sedangkan kita menganggap semua ini adalah alam. Apa alam? Tanda, tanda adanya Allah. Nah, semua itu alam maka kita harus memperlakukan ini semua semuanya tidak boleh melanggar yang Allah gitu ya tidak melanggar Allah kenapa ini kita sebut ah, alam al alam ini semuanya jadi ini saya kira dalam perkataan alam itu sudah mengandung unsur agama dari sitas beda dengan barat kalau barat terus nature gitu. ini paralel dengan kalau anda mempelajari sosiologi agama agak serius apa ya Pak ya. Jadi Islam disebut Islam oleh orientalis dan para ilmuwan barat itu belum 50 tahun. Dulu yang disebut Islam itu tidak ada, yang ada adalah Muhammad Islam. Karena di mata orang barat, agama itu bikinan manusia. Mereka tidak kenal wahyu, mereka tidak kenal firman jadi dipikir orang Islam ini pengikut Muhammad dalam arti pengikut ajaran Muhammad. Padahal Islam bukan ajaran Muhammad. Islam adalah ajaran Allah yang disampaikan oleh Muhammad. Maka mereka menyebut pengikut Muhammad, Muhammadanis atau Muhammadanism. Sama dengan Kristen, dia pengikut Kristen. Buddha, pengikut Buddha Gautama. Hindu, pengikut dari satu ajaran sejarah Hindustan. Konghucu, pengikut Konghucu. Islam bukan pengikut Muhammad. Dan ini belum lama. Belum lama ilmu ini disadari orang Barat. Islam. Sunat aja baru belum 30 tahun Mbak Diantui. Baru sunat itu baik. Kita kan nggak tahu Obama sunat apa tidak. Mungkin. Gitu. Nah ini contoh aja bahwa bahwa kita ini sedang mengadopsi metodologi ilmu pengetahuan bahkan akidah ilmu pengetahuan yang dari dunia global tadi dan itu jangan sampai kita telan aja mentah karena IAIN punya narasumber yang luar biasa punya main resources yang namanya Al-Quran beda cara pandangnya jadi kalau kalau nature itu kita menyebut al-alamin karena di, di kata al-alam itu ada dua pihak yaitu Allah yang menciptakan dan manusia yang menghuni ciptaan itu. Itu yang maksudnya ya. Nah, ini jadi ada Allah, ada yang selain Allah. Yang selain Allah itu adalah alam. Dan selain Allah itu disebut alam karena menjadi tanda adanya Allah. Alam itu adalah tanda. Gitu. Eh Pak Selamat datang Pak Dukur. Pak Dipur ini kita kenalkan beliau ini yang di, beliau ini tokoh di daerah Subarjo, Solo, membuat masjid Wasiun Goriun. Bahasa Jawanya Wisan Geni. Selamat datang Pak Dipur, pasti bawa rokok banyak untuk dia kanjeng amin. Ya. Kita lumayan sudah dapat sudah dapat pemahaman mengenai mengenai agama globalisasi seluruh yang digelisahkan Pak Rektor tadi adalah output dari agama globalisasi itu gitu ya nah, nanti setelah itu kita elaborasi secara lebih detail tapi tetap dengan mengacu kepada dasar-dasar ilmunya ya Pak Muzamil saya tetap akan tanya banyak sekali sampai di sini saya mohon kepada Bapak-Bapak kalau ada respon kalau dulu sebelum kita lanjutkan ya. Bapak Wakil Wakil Rektor Bapak dosen kalau ada ada teman saya dari penyelenggara kalau ada hal-hal yang ditanyakan belum kita lanjutkan, kalau tidak kita switch dulu. Dalam Islam itu di dalam Al-Quran itu ilmu tentang apa saja kan tersedia. Ilmu bagaimana bikin pengajian supaya lama itu kan ada di Quran. Supaya kalau maknya berapa jam? Eh? Jam 4 Itu ilmunya apa? Ilmunya apa? Ayat apa? Ayatnya kalau saya cari, bisa kamu jukun ayat di tak jelas hubungannya. Kalau saya tutup botol kalau malaikat Jibril cetol hubungannya. Jadi misalnya wasama arafah wa wadu almi itu kalau disebut pas sama Arafah dan Allah meninggikan langit itu termasuk bumi tidak Pak Hamzah Apa bumi direndahkan langit ditinggikan? Kan kalimatnya was sama Arafah wa al mizan. Was sama Arafah dan langit ditinggikan. Ya. Yang saya kan ini kan bedanya ilmu barat sama kita. Menurut sampean ada langit, ada bumi ataukah ada alam semesta di mana bumi sama langit itu menjadi satu satu lingkungan sebenarnya betul satu lingkungan betul. jadi kalau disebut Allah yang langit termasuk bumi karena bumi ini bagian dari galaksi yang kita sebut langit tadi itu betul betul betul jadi bumi ini bagian dari langit ya, pasangannya langit bagian dari ya bagian nah, jadi tulang rusuknya nah cara langit tulang rusuknya kan gitu ya. karena jarak kita dari sini ke matahari itu mungkin seper miliar dari jarak antara satu titik bintang dengan titik bintang di sebelahnya. Cuman kita pikir kita ini gede terus di sana ada lampu kecil sender-sender kan gitu. Padahal seluruhnya satu al-alamin kan gitu. Nah, wawadoal, wawadoal mizan, al mizan. Pokoknya kalau Anda di acara seperti ini, ini nomor satu bukan apa yang saya omongkan. Yang nomor satu adalah Anda diem-diem, Anda tidak sadar, Anda sedang berlatih keseimbangan. Ini Anda tidak akan sadari, tapi Anda akan jadi jagoan keseimbangan. Kure luwe seimbang, karena terbiasa seimbang di sini. Orang karani se, orang miring lono se, seimbang mikirnya seimbang mentalnya nah, seimbang hatinya seimbang bahkan muatan-muatan di dalam acara seperti ini selalu seimbang ojo mikir tok nanti berlebihan ini ojo guyon tok nanti berlebihan kabeh itu seimbang satu sama lain itu juga ilmu kesehatan toh Pak ilmu kesehatan kuncinya keseimbangan sayur ini baik ini ojo njur sayur tok gitu loh itu gak jadi Johnny, kiai kan Juragan ya saja oleh satu tahun mergo diet bertahun-tahun orang makan sego karena pikirannya sayur tiap hari akhirnya hanya sayur tuh akhirnya serat tuh isinya ginjalnya tak kuat. Jadi sego ya penting pada takaran tertentu, sayur yo ya penting pada takaran tertentu kan gitu. Lombok yang penting pada takaran tertentu, kopi penting pada takaran tertentu. Kapan kopi mengancam lambungmu, kapan tidak ada ukurannya, ada takarannya. Wassama arafah. Oh, taal Jadi ilmu itu cuma satu, yaitu keseimbangan. Nah, Anda bisa tahan lama karena Anda berada pada posisi seimbang. Jiwa raga Anda, pikiran dan hati Anda. Sebenarnya itu yang Anda alami, teman-teman sekalian. Itu ya. Nah, supaya seimbang, sekarang kita sudah mikirnya sudah lumayan, Pak. Pak, Pak Rektor kita sudah setengah jam lebih mikir temenan bikin lulus orang lulus ya sekolah harus lulus peneliti Nah, ya. maka kita sekarang ciptakan keseimbangan dengan estetika. Jadi ada ilmu, ada keindahan, ada kebaikan. Sekarang ini harus ada keseimbangan antara keindahan dengan konsentrasi ilmu. Maka diperlukan ada lagu, diperlukan ada kegembiraan kan itu kan. Gitu ya Pak Victor ya. Karena ini di IAIN, saya kira tidak apa-apa Doni saya malam ini tidak apa-apa. Karena kalau Doni yang nyanyi kan biasanya lagu-lagu barat yang yang kita sekarang ini di IAIN berarti habitatnya adalah habitat seperti yang tadi saya dengar satu jam sebelum Kiai Kanjeng suara enak-enak dan mengalahkan dia Kanjeng loh berarti grupnya itu. yuk tapi apa suaranya Rajan Pokoknya aku nek BIN ku seneng atiku. Ya Allah, le suara kantena itu yang ngono. Maka jangan sampai tidak percaya diri ya jujur kowe iki merasa hebat nek wis nganut barat, nek wis nganut Arab, nek wis nganut Lia liyane Kowe dadi awakmu dhewe ya kuwi sing paling apik mergo Gusti Allah gawe kowe, ora gawe kowe membo-membo Arab, membo-membo barat Kue ya kue. Kalau Arab datang, tidak apa-apa, tapi kita luar Arab datang tidak apa-apa, tapi kita garam kan gitu kan. Itu pedomannya sudah jelas, maka anda tetap berada dalam keseimbangan. Ojo nyur kue jadi titik, kalau bisa jadi titik, nyur kue pengen jadi mano jus itu tadi jus apa jadi belai, tuh. Oke sekarang kita bawakan bersama-sama yang kira-kira semua bareng-bareng bisa Wujud kita mbak mbako saya Cile Allah wujud tapi orang negara nih Mbak Yuli mana Mbak Yuli Maju Mbak Yuli sama Mbak Nia Ya, oke. Bareng-bareng ya, Pak. Coba bareng-bareng dulu baru pakai musik. Mbak Yuli, Mbak Nia, ayo. Allah wujud ki dam komunikasi antara IAIN IAIN Surakarta dengan Universitas Kiai Kanjeng vokalisnya mana tadi vokalisnya ayo maju maju maju ayo bareng bareng ini ayo ngecek begini gini ayo ayo yang tadi Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo Mbak. Ayo Dek. Siapa namanya Pak? Siapa namanya? Laili. Coba dipanggil. Coba diminta siapa dari namanya untuk maju ke depan. Tepuk tangan semuanya. Lailin sama Bambang. Bapak Menteri, ayo maju. Ayo Mbak, ayo di, ayo. Apa? Udah? Ayo gak Maju Kak. Oh ya Allah. Terus nyambu, gue irung irung terus nyambu. Keliling dia kan Kita ngalah gak apa ya Kak Upet sini supaya Bapak di depan aja sini. Di depan. Iya rapopo. Di depan sini, mikrofonnya masih ada wireless juga. Ya, di sini Mbak Yuli. Satu nomor lagi, satu nomor lagi bareng-bareng kolaborasi. Sama masnya ada, masnya. Belum? Bang, ayo bang. ayo mbak, sini mbak, maju cepat ke tengah sini, tengah sini. Supaya jadi fokus orang apa kok, orang apa kok. Nah, gini bang, bang, gini bang. Ayo majukan, ayo. Ayo. Islami semua semua vokalis berada di depan. Saya Pak Rektor dan orang-orang tua tidak ada masalah. Ayo gini. Berapa? Ayo. Ayo. Ya, sih, Pak, agak maju. Orang, ayo cepat bismillah. Ayo Mbak Juli, Mbak Nia, Mbak Nia, ayo. Orang masalah. Iki kaya anu tuh ya Allah itu menciptakan komposisi kok ya aneh sing wedok kok tidak lanang-lanang sing lanang tidak. oh lanang-lanang saja. kira-kira apa yang kira-kira bisa dilantunkan bersama ayo Pak Bang, pikir mikrofonnya Bang Bang, Bang, Bang, Bang, Bang Sopo? Mikrofonnya dinggo sedake Bambang Sutejo. Bambang Sutejo. Ya. Apa nih Garut Koso? Garut Koso Sutejo. Bang, kira-kira soal apa Mas Islam? Oh padang bulan, padang bulan ya. Nih, se se tapi ini kita al ayah, al alam ya dari kata Zamil tadi diperjelas dulu alamat kita di hadapan Allah dan Rasulullah.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 Innallaha wa malaikati yusalluna ala nabi Allah menyatakan cintanya kepada nabi bersama malaikatnya. Kemudian wahai manusia nyatakanlah cintamu juga kepada Nabi. Kemudian Nabi menyatakan cinta kepada Allah, kepada kita. Pokoknya hubung-hubungan cinta. Gitu ya. Saya jelas karena Bambanglah kita menjadi berada dalam segitiga cinta yang luar biasa maka Bambang akan dikasih istri tiga juga insya Allah. Dan copot dengkule, ya. Orang bang orang. Sekarang kita kita incipi dulu mbak namanya mbak. Kita incipi dulu mbaknya. Iya. Uh, coba sampean sampean iya. dari mana asalnya? Saya dari Sukoharjo. Sukoharjo. Saya Sumubat. Ya? saya Sumubat. Oh dari iya. Sumubat. Ya. Oh dari Mas Islami. Namanya, namanya. Namanya Mbak Pia. Eh? Oke. Eh, di, di kampungnya, di tempat tinggalnya, itu masih ada tradisi sholawat, tiba, tahlil masih ada? Masih. Oke. Okay. Kalau yang untuk putri-putri, ibu-ibu biasanya kan dibaan. Nah, coba kasih contoh satu aja dibaan di kampung. Sekilas saja. Apa wis? Ya Rasulullah سلام عليك يا رفيع الشام biasanya eh terus mari ngono ana sing barenge piye Dia Berarti sing bareng-bareng apa? Kayak ngelamar weh, kayak ngelamar gue kayak. Lamaran dari jauh, ayo. Mbak Yuli, Mbak Nia kenal nggak di tiba tadi? Tidak kenal. Jadi di Jawa Timur setiap lokal itu oh, oh, dewi gratis dewi gitu ya. Biasanya kalau di tiba itu syairnya dari altar Janji, kemudian lagunya itu yang populer-populer ketika itu apa gitu. gitu ya. Habis ini coba coba Mbak habis jangan pada bulan ya. pada bulan kan butuh selawat, pada bulan kan setengah tembang gitu. Tapi itu rapat padang bulan, kok padang bulan itu kan Ini ya. Mbak anu, Mbak, saya minta yang hijrah ya. Saya minta yang hijrah. Uh, mesti aku langsung bisa begini. Pak sik sik. Nadane sak piro? Ah, di, di, di, di, Pak Islamianto ya, gurumu tau kuwi. Ah, iya, ya, itu gurumu di ya. Semua bareng-bareng yuk. Salatullah mencintai Allah dan Rasulullah. Logam-logam, kayu-kayu, semua ikut bersama-sama. Karena semua ini nanti akan bersama-sama kita menjadi bagian dari surga Jannatul Naim. Berarti musik ini semua halal dan bahkan sunnah dan bahkan baik kalau kita angkut di dalam cinta kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yuk. harus kita ketahui pada malam hari ini misalnya nanti kita ngomong lo nek ini harus memelihara lingkungan hidup itu ya ditemukan dulu motivasinya apa setiap orang bisa boleh ada motivasinya yang berbeda-beda jadi misalnya ada yang mau demo ke Jakarta dua di Jambelku motivasinya sisan reuni oh no yuk kita yuk sesama alumnus IAIN Surakarta yuk ketemu di Monas sisan reuni kan gitu sama dengan kayak Kanjeng naik Gunung Tursina, gunungnya Nabi Musa. Uh, Bobit juara satu yang dibuat itu. Kemudian Mbak Novia juara dua, saya juara delapan atau berapa. Masing-masing punya motivasi. Saya supaya saya bisa duduk di tempat Nabi Musa duduk ketika dia tawar menawar dengan Allah dan puncaknya dia ingin melihat wajah Allah dan Allah menyuruh dia menoleh suatu tempat terus tempat Jamal itu gunungnya diledakkan oleh Allah sehingga Nabi Musa pingsan. Saya duduk di situ ngelamun Nabi Musa sampai diulang nopo belakangan untuk meriki yang kalau ini enam jam setengah munggah niku pun potol sami geger kali single kula. Orang sing nganggo unta, ana sing nganggo alajan niku mau nek mboten nenten warung mboten tekan mriki. Dadi angger 100 meter ana warung ngombe meneng rokok meneng. Itu nek ora warung ra tekan kuno. Masih selamanya tadi sampai sakit di warung yang terakhir menjelang puncak. Dan Nabi Musa biar kuno urung ono dalane, urung ono warunge, urung ono kami kok iso tekan kuno jenengan niku ngopo to dadak belakang mriki dadi kabeh yo kudurene saiki yang mudan. Lagi terus Nabi Musa jawab, "Ya sak karepku lho kuwi." banyak ora orang ono kowe ini. Intinya begini, setiap orang punya motivasi waktu naik kursinya itu lurus semuanya kecuali yang tidak ikut naik Pak Is tidak ikut naik pokoknya dulu Ais mboten kalau tak film mawon nah itu Pak Is yang suling itu nah, suling terus ada yang karena capek di tengah jalan naik onta tapi kalau dia naik onta dia akan tidak pernah bisa ke atas karena dia tidak terlatih kakinya. Tapi begitu sampai ke tempat yang tidak onta tidak bisa naik lagi, dia tidak terlatih sehingga tidak kuat naik. Akhirnya akhirnya layanan yang kuno dikeloni untuk. Nah yang dikeloni Unto itu antara lain Pak Wijayanto yang Ustadz di televisi itu. Waktu itu ikut Kiai Ganjeng. Jadi Wijayanto di gue. Bisa aku lagi dikeloni Unto. Eh? Indonesia. Indonesia, Wong Indonesia orang orang yang ini, bingung dia ya. Yang dong enggak dia orang iso munggah kuat. Tapi motivasinya mana main dan Anda untuk menjaga lingkungan hidup temukan motivasi banyak sekali, banyak sekali. Misalnya, ya kalau naik terus yang itu Bobby juara karena dia motivasinya itu adalah dia caranya untuk waktu sing aki e api tenang. Ini Pak Bobby. Nek Joko SP yang main kita itu karena anaknya pertama akan lahir maka dia aku harus tirakat nanti dukun untuk anakku yang pertama itu nek Pak Joko kan tuh lali lihat motivasinya eh Yuk ngaku nih macam-macam kayak yo yo nih jajan yo golek batu kan gitu dan seterusnya nah kalau saya pak pak pak pak rektor kan SBS dulu itu kan memprotes bahwa Allah mau bikin Adam dan alasannya kan jelas nopo untuk apa engkau ciptakan manusia ya Allah toh kerjaan mereka itu sudah jelas merusak bumi dan menumpahkan darah merusak bumi ya sudah ini iya. yang terjadi yang disebut biologis merusak bumi gitu loh nah sekarang kalau anda merusak bumi benar berarti anda pendukung iblis dan membuktikan bahwa iblis benar Mari kita jaga bumi ini, kita qualify bumi ini untuk membuktikan bahwa iblis dulu ngawur itu. Gitu. Nah, anda jauh sih sama itu, saya dekat. Tiap hari nyang-nyangan di Ya Gue lama kok cedak kalau ngopi bareng ini ngerasa gudu aku. Aku, aku dalam murid ini menggembuk. Dia tesismu salah. Nah, nah yang monggo cari motivasi masing-masing. Kemudian ini kiai kanjeng kan banyak di banyak orang juga kok selawatan yang musik sok-sok pokoknya sosok lagu gereja barang digawa lagi kan dia lagu gereja Allah mengatakan sabahalillahi ma bisa wa fil semua yang ada di langit dan bumi itu bertasbih kepada Allah. Salah satu bentuk tasbihnya adalah berselawat menyatakan cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dan di Allah mengatakan ma, tidak hanya man. Ma apa saja, yo kayu, jadi daun yang bergetar-getar itu dia bersolawat kepada Rasulullah, kepada Allah kan begitu. Jadi rumah naik kue naik es, wong nat natalan yang gue cemara jadi kue anti pohon cemara Ojo Aja aja aja cemara kue Kristen. Lho kue Kowe ora ngerti Nabi Isa jadi orang tahun dulu cemara nganti akhir ayatnya. Kita dianggap ya. Nabi Isa itu belum pernah melihat pohon cemara. kan tidak ada cemara di Israel. Tidak ada cemara di Timur Tengah, tidak ada. Jadi Nabi Isa belum pernah lihat cemara. Gitu loh. Jadi nek ono Natal Nabi Isa iki ngene. Ki apa to iki? Hmm. Kon kan orang lho. Apa to kok lincip-lincip kui? ngene. Lho tenanan kuwi. Tenanan. Jadi ojo njur kui itu itu makhluk Allah. Terserah kamu Makhluk Allah itu yang penting kamu bawa untuk mencintainya apa saja. Dan Allah tidak pernah menciptakan sampah, tidak ada. Semua yang kelihatannya sampah akan didaur ulang kembali. Daur ya, teori daur ya. Untuk menjadi manfaat yang baru. Teletong sapi tadi rambut Kue nguyo kok umbe meneh, bukti bendino. Gitu. Iya nguyo melbu lemah, disaring, kok uyo kok timbul kok umbe meneh jancane kowe iki meng ngombe uyuhmu oh iya, dhewe kowe iki jane meng mangan taimu dhewe nek diwolak-walik jancane meng kuwi diapake meneh nek ora nek ora kowe sembayang ke sak kutha Solo kira-kira sedina memproduksi tai pirang ton. Kalau tidak ada tanah yang menyaringnya, tidak ada metabolisme lingkungan hidup, itu kan menjadi sampah yang sekarang sudah memenuhi Pulau Jawa karena jumlah tainya orang di Jawa sudah melebihi luasnya Pulau Jawa. Betul kan? Kalau tidak ada daur ulang, kan begitu. Maka Allah menciptakan metabolisme, menciptakan ekosistem sedemikian rupa sehingga kita tuh tidak bisa sombong. Kalau orang kue iki apa tuh kok kita petita-petiti orang ya memang yang memang dai diri kan begitu. Ya. Nah, saya lihat betapa jasadnya Allah menciptakan lingkungan hidup. Dan lingkungan hidup itu oleh Allah kita disuruh menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Bahasa Indonesia nya bisa banyak, Pak. Apa? Apa? Pengganti. Masa, masa khalifah pengganti? Ono kiri jur kuwi gateni. Mosok khalifah pengganti. Mimpin. Boleh enggak khalifah itu manajer? Nah, berarti orang-orang mahasiswa Islam harus belajar manajemen. Sampai ke tingkat manajemen akuntansi, manajemen keuangan, manajemen urinmu, manajemen rumah tangga, manajemen bisnismu. Harus belajar. Nek orang kok sak solo dipek Cina kabeh mergo sing pinter manajemen hanya Cina. Mergo kowe mengisone ajar ngaji selawatan, mulang ceramah, ning ora iso nyambut gawe. Akhire dodolan jasa nyimami traweh. <laughs> Outsourcing kahilan.